Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di melanjutkan tafsir uh, eh, al bayyinah Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan visa syara'i pada seluruh syariat-syariat illa liya'budullah mukhlisina lahuddin kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ya amal untuknya ay qasidina bi ibadatihim artinya ia mengharapkan ya Allah Subhanahu wa taala saja pada setiap ibadah mereka al-zahirah wal batinah yang zahir maupun yang batin wajah Allah mengharapkan wajah Allah saja ya wa az zulfa ladaihi dan ia berusaha untuk mendekat kepada Allah. Hunafa'a ay mu'ridina ma'ilina an al adyan. Ia artinya berpaling ya dari seluruh agama yang al-mukhalifina li dini tauhid yang bertabrakan dengan agama tauhid. Al hanif atau hunafa artinya orang-orang yang lurus ya tegak di atas kebenaran di atas agama yang hak. Fakhassas salat wa zakat bidzikr. Di sini Allah mengkhususkan salat dan zakat. Ma'annahuma dakhilan fi qawlihi liya'budullaha muqtasina lahuddin. Padahal salat dan zakat itu masuk dalam firman Allah liya'budullah agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amalan untuknya. Lifadlihima wa syarafihima. Karena keutamaan dan kemuliaan dua ibadah ini. وكونهما العبادتين اللتين من من قام بهما قام بجميع شرائع الدين karena dua ibadah ini siapa yang melakukannya ia akan bisa, ia telah melakukan seluruh syariat-syariat agama وذلك دين القيمة وذلك أن التوحيد والإخلاص في الدين karena ya tauhid dan keikhlasan dalam agama itu huma dinul qayyimah agama yang lurus ay ad-din al-mustaqim agama yang lurus, al-musil ila jannatin na'im, yang menyampaikan ke surga yang nikmat. Wa masiwahu faturukun musilatun ilal jahim. Adapun selain itu, itu adalah jalan-jalan yang menyampaikan ke neraka jahanam. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة. Kemudian Allah menyebutkan ya balasan orang-orang kafir setelah datang kepada mereka keterangan. Allah Ta'ala berfirman, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrikin itu berada dalam neraka Jahannam. Qad ahata bihim azabuha, di mana azabnya telah meliputi mereka. Washtadda alaihim iqabuha, ya siksaannya itu telah menjadi sangat keras kepada mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yufattaru anhumul azab, azab tidak akan pernah berhenti kepada mereka. Wahum fiha mublisun dan mereka dalam keadaan ya berputus asa di situ. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Li'annahum araful haqq wa tarakuh. Karena mereka telah mengenal kebenaran, tapi mereka malah ya meninggalkannya. Wa dunya wal akhirah dan mereka telah merugi di dunia dan akhirat. إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Liannahum abadullah wa arafuh karena mereka menyembah Allah dan mengenal Allah. Wa fazu bina'imid dunya wal akhirah dan mereka sukses dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Jazaohum inda rabbihim jannatu adanin balasan mereka di sisi Rabb mereka yaitu surga Aden, jannatu iqamah, surga yang kekal, la dha'na fiha wala rahil, ya wala talaba li ghayati fawqi fawqi fawqaha. Tidak ada perkara yang lebih tinggi daripada surga. Tajri min al anharu khalidina fiha abada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah maka Allah ridha kepada mereka dikarenakan mereka melakukan apa yang Allah ridhai. Ya, maka Allah pun memberikan kepada mereka berbagai macam kemuliaan. Zalika liman khasyya rabbah. Itu semuanya hanyalah untuk orang yang takut kepada Allah. Ya, sehingga ia pun menjauhi kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban.